Mulane sampean saya kira janggal yo, zaman sampean cilik nang ngaji ya diwarai. kajing Nabi cek umur 12 tahun, dijak neng sampe Abu Thalib. Ketemu Rohib Bukhaira. Rohib ku pendeta, terus dikon mulai mereka di peti di wong Yahudi. Iki pendeta kafir Trinitas apa pendeta kafir Nasoro sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. mereka ora mungkin nak Nasoro Trinitas duwe kepentingan nulungi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak ku iku bener, datanya otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jadi mulang sing roh kan. Lah aku terima mulang ngene ya, ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ra tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing <laughs> ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wakai wong awam gue, serah tau ngurung ono khutbah. Dia mau gelem ngaji be aku tok. Kulo nu krasa tabel mun ngaji jenan liane, ku podo. Ngongkon apik. Ninggal. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha wis aku mangkel. <laughs> Tapi akhirnya ngaji terus deh perkara. Perkara dia bingung ngadepi ciku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno nasoro iku ono loro. Bingung deh. Dene dene kan nasoro iku mesti elek. Bareng ilmu mesti elek. Kowe ora apal Quran kok. Aku apal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kuwe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad. Ora oh, iya iso. Jadi kaji Nabi cilik rolas tahun itu ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi Nabi sing ngakoni Warofoh bin Naufal. Padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya be Raja Nasrani, ya ku Raja naja sih Tapi ini Nasoro yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fakih tenggede Fathul Muin, wong kafir kita kitabiyah, wong wedok kita kholi soh oleh kawin Paham ya? Lah Muin diwoco wong saiki maknane ahli kitab ku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngoleh no wong kawin, wong napa? Lagi kiai kiai sing alim kan malah bingung yang nentang itu nerang nong bingung bilangnya? <laughs> Orang nentang nurani ku berontak kan. Kadung bulat. Ya, saya kira jadi kayak gula kan. Jadi kayak gula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, nulis ngaji bar mulai, saya ambil mbus warga dhewe Orang Warga awan, mulang mesti bener, nak dengar mesti. Nunggu itu misalnya salah jalur keliru. Kulo tak eling-eling donga keliru teng Fatul teng kitab hikam nih. Ana wong anyaran dadi wali. Bosok wali banyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dede sese nyimpul lho lang gele Gusti. Kulo niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kulo niku saged salat teng nyembah jenengan. Kulo nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dene suatu saat neng pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. penjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. <laughs> protes Gusti. Kenapa jadinya di LP? Gusti? <laughs> Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis dari betul dari dan maksudnya dia ini terpikir terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Rumah Masane penak antuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia nerang-nerang lo pengiran, salah nerang-nerang lo detail. <laughs> Bisa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok jadi rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP ini, Ku apa den akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga, pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di mukadimah kitab Majmu' dan di mukadimah kitab Ihya Fadilul Ilmi. Kaji Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah ya lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa meneh. Bunga <laughs> bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saya doa bersama iki maknane antar apa? Agama. Wah, lha bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya di doa bersama itu Ya wae Mustafa dongo mbek Rukin, ayo kelompok miskin aku dongo bareng-bareng. <laughs> Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. <laughs> Sehingga malaikat rata terusul nyembadani mereka dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melan, melan melarat anyar unang dungo. Wiku cek panik, Wiku mandi. <laughs> Paham ya? Nah melarat wis ramadi mandi mergo apa? panik nggih. Padahal syarat e donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra dadi sing panik sing isek napa panik. Lah wong larat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. <laughs> Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentari lucu dawe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa falah. Wa insya Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau tidak ya tidak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah. Pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditombol, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa nama bu istu mu'aliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin Saya umroh 2009, itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya. Santri, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam setengah tiga malam, sama masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok dungane multazam kalau tak sing ya, ana ndonga ora rapati mandi, ngaji mandi. Gempun Gus ngaji, akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu setengah tiga di ya di kawasan Ka'bah tentu gak tepat Ka'bah rame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho sing awar TKI sing buron-buron kok do delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk donga ben selamat ora ngaji mandi ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Ya, karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhu yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika yang membacakan ayat-ayat engkau. Wayu alimuhum dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istiqosanto. Lego aku raro roh dalile. Yo ya nabi udah tahu no ae, ora ora ora jadi model yo tahu. Sing permanen sifatnya gue mulang eling-eling. Lo itu disebut Quran kok kowe kalau sawangane orang wani, teman. Biasa mawon. Faham ya? Sifat permanennya Rasulullah niku Rasulai yaslu alaihim ayatika sing per, membaca membaca alaihim alaihim gak ada objeknya jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nanti kalau ngaji jalalan, dia ya ngaji mawon. Batu ini gue mau cetak tasbih, ya mau cetak tasbih mawon. iya malaikat oleh nolak, wani malaikat nolak, mau cetak tasbih, pengen kualat. Tapi. Enggak tuh balik konco kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki ya boy dijawab la ilaha illallah. Nak guruku no kafir. <laughs> Gurune pose gitu. Joko ono boleh goblok sing pinter. Jadi dia ini Alfia yo ya ora iso, takir yo ora iso. Tiap ono soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku no kafir. <laughs> Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok. Alasan apa nulis la ilaha illallah? Nah, wae anggere jenengan nyalano kafir kok terpaham, alasan. <laughs> Wae anggere nyalano nggih apa? Lah nek kafir kubro, kafir akbar nak nyalano lah ila. Faham ya terus kelompok itu macam-macam. Faham ya terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran itu khitab untuk turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina. Karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Walau awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan Yabani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya Nabi min awaladi sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene Ula ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna manu wa min dzurriyyati ibrahima wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki buatan kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Biroi. Lalu niku tiang-tiang pilihan jelas disebut bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat, mergo Qur'ane ono. Sing bulat ilmune sampean maca ning Qur'an, buku manani Qur'an. Lha iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora kiai ora tapi ana tulisane KH. Aku yo ora roh, mau kersa. Iya. Artinya kan kiai kan mesti ngalim tuh. Tapi aku ya tuh hormati wong soleh. Tapi nak terus fatwa ngoten kan ngeri tuh. Masuk fatwa dalil-dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan. Innaladzina amanu waladina itu wan nasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa tidak tahu ayat itu? Ora kurang ajar. Ya. Kowe malah sing nulis ora apa layat liyane. <laughs> Kowe wis semuanya goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejajarkan. Yo ya, kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa'in amanu bimis lima amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa. Musibah ngoten niku sing kula alami gue biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek arep tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula eling. Mungkin kula jenengan Abu Suwarga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lu, lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musotek lho, tau ngaku nabi Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa nabi. Rian mondok itu putih tikus. Kok pinter ya waktu itu? Dia nemu jangan janggal. Tapi ya kok pinter. iya, bos. top gus. Nanti gue mondok nanti jadi nabi. <laughs> Dia itu nira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi <laughs> pikirannya dia nih wong aku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. <laughs> Waduh. Waduh. Lu kan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye mau takokan? Akhirnya tak jawab, lo malan atau mondok iku ora ngalah ngaku jadi nabi. Dia kaget, lo kok sakit? Nggak tahu mondok, iku ngerti nak Nabi Muhammad, iku nabi terakhir, jadi ra bakal dadi nabi. Jadi peluangnya buat jadi kiai. Tapi nak ratau tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang.